Rawahu Tobarani anak di Umama. Tapi fadila amal. Kalau kita menarikinya orang mati, ini menguntungkan orang yang mati menjadikan keringanan. Malaikat-malaikat penanya, mungkar nakir, nyingkri. pergi. ini sudah orang diajari jawabannya sudah besar. Maupun satu kali. Nah, orang mati satu kali, yaitu tak sini. Kalau mati lagi jangan. <laughs> Ah, Kalau mati lagi kira-kira. Nah itu lah. Ya ini bab fadilah amal. Asal jangan maulu. Kalau maulu tidak boleh. Maulu itu hadis palsu. Bukan hadis dikatakan hadis. Nah, ini tidak boleh kita pakai. وقد وردت الأخبار بفضلها وأن من صلى غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر Hadis hadisnya adalah hadis mustahil nah, jadi kalau sudah begitu pun jadi kita pegang tidak apa-apa nah ini dasar hadis hadisnya apa hadisnya adalah baik tidak apa-apa adalah jalankan untuk untuk apa amal <clears throat> sudah وقال صلى الله عليه وسلم لعم العباس رضي الله عنه حين علموا إياها Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mengajarkan sholat tasbih kepada pamannya yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. pamannya Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini oleh Nabi diajari sholat apa? tasbih jadi tasbih itu sholat yang mana pertama kalinya Nabi mengajarkannya kepada pamannya yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib Abbas bin Abdul Muttalib ini anak keturunannya menjadi kerajaan Abbasiyah termasuk Harun Ar-Rasyid ini turunannya Abbas ini lah anaknya eh, putranya Abbas ini ada namanya terkenal Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas Ibnu Abbas saya dalam hadis Ibnu Abbas ibu Abbas itu yang menjadi habl umat ulamanya sahabat ketika wafat oleh Nabi dia masih umur antara 12 tahunan ya, 12 13 tahun tapi sudah didoakan oleh Nabi agar mendapat ilmu Al-Quran dan ilmu agar agama maka menjadi alim Abdul Izmah Nabi mengajarkan kepada Syekh Abbas begini Saliha Jalankanlah salat isbat diri Di kuliaumin Pada setiap hari Kalau nggak bisa Afi kuli Jum'atin Ya pada setiap Jumat. Kalau nggak bisa atau fikuli syahrin pada setiap bulan. Kalau nggak bisa, au fikuli sanatin pada setiap hmm. tahun. Kalau nggak bisa, au fil umri marratan seumur sekali ya, kan enak loh. Kan? Sekarang orang yang sudah pernah tasbih sudah cukup. sudah <laughs> cukup cuma satu tahun ya. Berapa satu kali ya cukup. Bil umur marratan <laughs> Iya, seumur sekali. Yang belum tahu, jangan lagi tahu. Pendengar kan belum. <laughs> Bagaimana? Nah sekarang jalan dan walau seumur sekali. Nah kalau dapat ya setiap hari, setiap malam atau ya sejumat sekali atau dalam seminggu tidak kosong. Kalau nggak bisa ya sebulan sekali, nggak bisa tahun sekali. Nah bisa ya seumur sekali. Jadi inilah musabahat. Qala ba'dul ulama'i rahimahu rahmatullah alaihim wa hadhihi salatu mujarrabatun liqadha'il hawaijil muhimmah. Ada ulama mengatakan ini salat tasbih di antara pahalanya sudah biasa pahala salat diluput dosanya dan di antara khasiatnya ini pernah sudah mujarab dan coba seringkali terjadi untuk hasilnya kebutuhan, hasilnya hajat. Bagaimana jelasnya kalau orang punya hajat dan sebagainya supaya lekas tercapai jalan kenapa? Latasi karena suatu ini ilham hajat al muhimmah. Orang mau kawin kok repot, minta saja ditolak, minta saja ditolak <laughs> Bagaimana? Milih tidak jadi itu. Banyak kesalsuhan. Apa salah Ini di antaranya konsolnya hak atau cari usaha pekerjaan kok ya gagal terus ya bagaimana ya banyak perbanyak sholat mujarab itu sudah dialami kalimat mujarab itu jangan dimaknai mandi. <laughs> Iya, kan biasa loh. Kalau orang kalau itu mujarab iya, itu berarti apa? Mandi, bukan. Mujarab itu barang yang sudah dialami, sudah dicoba. Sampai ada kitab mujarobat, ini <laughs> kitab yang sudah dialami, bercoba ada hasil. Adapun tidak, tidak apa-apa. <laughs> itu tidak hasil jadi apa-apa kenapa ya memang pernah dicoba pernah hasil ya sudah nah dia jalankan tidak hasil ya memang nasibnya dia jadi bukan mujarab itu mesti apa mati ya. tidak begitu itu mujarab ini jalan jalankan ini mujarab nanti dulu nah dari kalimat mujarab dari kalimat jarobah. Yujarribu tajribatan sudah dialami sudah dicoba jarit itu lah jarit itu coba coba coba coba tak bisa itu coba cobaan atau kalau orang beli motor beli mobil dicoba diringin ya itu kita kadang-kadang baik kadang-kadang tidak baik, tapi kalau disebut ini amal mujarab sering sudah dicoba sering terjadi tidak ya.